Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah habibakumullah jami'an kita sekarang masih berada pada kitab yang sangat mulia dan juga berharga serta bermanfaat yaitu kitab Nadmul Waraqat yang dikarang oleh Imam Syarafuddin Al-Amriti rahmatullah alaih disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Dan kemarin sudah kita sebutkan barakallahu fikum bahwasanya dahulu enam sejak dahulu sudah ada enam kaidah-kaidah usul atau enam barakallahu fikum secara globalnya sudah ada dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah cuman untuk tersusun Nah, dalam susunan tertentu itu belum ada. Oleh karena itu datanglah seorang imam. Nah, barakallahu fikum dari kalangan imam al-arba'ah yaitu al-imam asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Abu Abdullah beliaulah belialah yang mengawali pertama kali nah barakallahu fikum mengumpulkan dan mengarang ilmu usul ini yaitu usul fikih. Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum. Ba dalam Al-Qur'an ada, dalam As-Sunnah ada, cuman rinciannya terkumpulkan dalam sebuah kitab itu belum ada. Masalah kaidah-kaidah usul. Paham ya? Atau masalah apa? Nah, barakallahu fikum dasar-dasar pokok mengenai usul. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimatullah alaih, belilah beliaulah yang pertama kali mengawali, mengumpulkan serta enam mengarang enam dalam sebuah kitab mengenai usul fikih tersebut, mengenai usul fikih. Dan kitab beliau ma'ruf, Ar-Risalah di antaranya, kemudian kitab Al-Um yang tebal itu barakallahu fikum na'am. Beliau adalah nam salah satu daripada a'immah al-arba'ah. Nah, barakallahu fiikum dikenal dengan al-a'immah al-arba'ah, imam-imam yang empat. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, kemudian Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Nah, kemudian Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Naam. Barakallahu fiikum hafizakumullah itu. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan barakallahu fikum mengenai apa yang akan disampaikan oleh Imam Al-Amriti rahimatullah alaih bahwasanya beliau juga menyanjung memuji kitab yang sangat kecil tapi na barakallahu fikum faedahnya besar yaitu kitab masalah usul fikih yang dikarang oleh Al-Imam Naam Al-Haramain Al-Juwaini Naam Al-Imam Al-Haramain kunyah beliau adalah Abu Ma'ali qala al-Imam al-Muallif rahmatullah alaihi yaitu al-Imam Na'am al-Amriti rahmatullah alaihi wa khairu kutbihi sighari masumi bil warakati lil Imam al-Harami dan sebaik-baik kitab wa khairu kutbihi as-sighar dan sebaik-baik kitab yang kitab kecil masumi yang dinamakan dengan bil waraqat dengan waraqat juga. Nah, miliknya Imam Harami Haramain maksudnya Imam Haramain. Paham ya? ya imam haramain karena waktu itu sempat beliau menjadi imam di Makkah dan Madinah, Haramain, Asy-Syarifain. Paham maksudnya ya? Nah, kunyah beliau adalah Abdul Ma'ali. Bawah itu ada ya Abdul Ma'ali, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Paham ini ya? Jadi kalau kita dengar siapa sih Imamul Haramain ini? Abdul Ma'ali, Abdul Malik bin Abdullah. Dikenal dengan apa? Imamul Haramain. Mahfuz salah ya? Na'am barakallahu fikum. Al-Zuwaini. Na'am. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih dalam syarahnya tersebut halaman 19, qalu kutubihi kutubihi ay na'am kutubi usul fiqh. Maksudnya adalah apa? Kitab usul fikih. Nah, sebaik-baik kitab usul fikih wa qalu masumi ay masumnya. Nah, maksudnya sebaik-baik kitab usul fikih yang nah yang ada, yang tingkatan istilahnya sederhana, kecil, adalah apa? Adalah kitab yang dinamakan dengan wa bil waraqat. Dinamakan dengan waraqat, ai matnul waraqat fi usul fikih. Matan waraqat mengenai ilmu usul fikih lil Imam Abdul Ma'ali Imamil Haramain. Eh, miliknya Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al juwayni An-Naisaburi rahmatullah alaih. Beliau dikenal dengan Imamul Haramain. Ya, di bawah itu sebutkan barakallahu fikum Nah, beliau mulai sanah dilahirkan pada tahun 409 Hijriah. 419 Hijriah. Nah, 419 Hijriah wa tuwfiya rahimahullah dan beliau wafat pada tahun 478 Hijriah. Tafakkah ala walidhi fi Sabah. Nah, sebuah tempat ya. Beliau mengambil ilmu, nah barakallahu fikum atau memperdalam ilmunya melalui orang tuanya. Summa rahila ila Baghdad, kemudian rehlah pergi ke Baghdad. Wa mekah, Makkah wal Madinah. Nah, waktu itu beliau sempat tinggal di Mekah dan Madinah arba' sinin, 4 tahun. Yudarrisu, beliau juga mengajar wa yufti wa yusannif. Beliau juga berfatwa serta mengarang. Wa amman nasa fil haramain asy-syarifain. Kemudian beliau Al-Imam Abdul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah Naam Al-Juwaini ini eh, beliau menjadi imam untuk manusia di Haramain, Makkah dan Madinah. Fasumiya bidzalika Imamul Haramain. Maka beliau dinamakan dengan sebab hal tersebut, sebab beliau menjadi imam di dua kota tersebut, kota Makkah dan Madinah, maka beliau dinamakan dengan Imamul Haramain. Apa maksudnya ya? Dinamakan dengan Imam Al-Haramain. Naam. Kita lihat atas lagi. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih beliau mengatakan bahwasanya matan waraqat fi usul fikih. Yang diinginkan di sini adalah matan waraqat dalam apa? mengenai pembahasan masalah usul fikih. Lil Imam Abil Ma'ali Imamil Haramain wa huwa min kibari a'immatisy Syafi'iyah rahimahullah. Dan dia termasuk salah satu enam imam yang besar, enam imam yang bermadhab Syafi'i yang besar di antaranya Imam Haramain ini, imam besarnya mereka. Wa hadhihi waraqatu waraqatun saghiratul hajmi, qalilatul kalimat lakinnaha kabiratun fi ma'naha wa maghzaha. Perhatikan ini. Wa hadhihi dan kitab waraqat waraqat kitab waraqat ini waraqatun saghirah. Naam, waraqatun saghiratul hajmi, qalilatul kalimati. Maksudnya adalah lembaran-lembaran yang ukurannya kecil dan sedikit kata-katanya. Lakinnaha kabiratun fi ma'naha wa maghzaha. Akan tetapi, enam lembaran-lembaran tersebut, paham ya? Nah, barakallahu fikum atau kitab waraqat tersebut itu besar dari si maknanya dan juga faedahnya. Maksudnya ya? Naam. Qala al-mu'allif rahmatullah alaih, al-Imam al-Amriti rahmatullah alaih, wa qad su'iltu muddatan fi nadmihi mustahilan li wa fahmihi. Sungguh aku telah diminta nah beberapa saat beberapa waktu diminta untuk mengarang sebuah nazm, sebuah pantun atau puisi. Mustahilan Nah, barakallahu fikum dalam keadaan memang dipermudah lihibnihi wa fahmihi untuk apa? Untuk dihafal dan dipahami. Jadi terkadang barakallahu fikum kalau bahasa Arabnya ada kuat, dalam artian ada paham bahasa Arab, itu kadang senang menghafal pantun atau puisi karena biasanya lebih mudah diingat gitu loh, paham ya? Lebih mudah diingat daripada antum misalkan sebutkan syarat-syarat la ilaha Misalkan kalau diurutkan mungkin bingung dia, tapi kalau dihafal satu pantun, eh, mudah ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadin wal qabulinaha, wa zidat faminuha al kufranu minka bima dunal ilahi minal asya'i fatulliha misalkan. Nah, itu tujuannya itu tujuannya. Dalam artian terkadang kalau orang sudah paham bahasa Arab, nah itu dia menurut dia lebih mudah menghafal dengan pantun daripada tulisan biasa. Paham ya? Nah, misalkan sebutkan delapan makhluk yang tidak mengalami kepunahan misalkan karena dia kalau menyebutkan masih bingung apa saja sih. Nah, ketika dia menghafal satu pantun tadi, langsung dia ingat semuanya. Paham ya? Sama Samaniyatun hukmul baqa'i ummuha minal khalqi wal baquna fi hazil adam wal arsyu wa narun wa jannatun. nam Kemudian wa ajbun wa arwahun kadallahu wal qalam. Ya, seperti itu. Jadi ini kita lihat tadi apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yaqul rahimahullah yaitu al-Imam Al-Amriti innahu su'ila muddatan ay zamanan nam zamanan katsiran. bahwasanya beliau Naam diminta beberapa waktu yang sangat panjang. hanya di mahadin warakat. Nah, untuk membuat menyusun sebuah pantun hadil warakat, yaitu warakat ini. Nah, barakallahu fiikum warakat. Jadi pantun atau puisi ini barakallahu fiikum pada asalnya sumbernya diambil dari apa? Dari kitab warakat yang dikarang oleh siapa tadi? Imamun Haramain. Maksudnya itu dijadikan pantun atau puisi seperti ini. Nah, li Kenapa kok semula wujudnya kitab dan materi kutip kecil tapi kenapa kok malah dibikin pantun atau puisi? Li dikarenakan dua faedah. Al faidatul ula tashilul hifdzi. Mempermudah untuk apa? Dihafal. Ini bagi orang yang sudah paham bahasa Arab. Tapi kalau belum paham bahasa Arab ya nggak akan bisa. M mungkin menurut dia wah susah sekali, sulit sekali ini pantun ini. Padahal kalau dia sudah paham bahasa Arab, sudah sering belajar bahasa Arab dan paham maknanya itu mudah sekali. Paham ya? Dan itu antum rasakan nanti. Antum akan rasakan nanti ketika sudah kuat bahasa Arabnya misalkan antum lebih enak menghafal pantunnya itu daripada tulisan biasa. Paham ya? Untuk menghafal sebuah faedah misalkan. Naam. Wasaniyah al-fahm. Faedah yang kedua apa? Lebih mudahkan untuk dipahami. Pertama tasyilul hifdz, wasaniyah al-fahm. Mempermudah untuk dihafal, yang kedua mempermudah untuk dipahami. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu Al-Imam As-Sa'di Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimatullah alaih. Nah, beliau juga mengarang apa? Qawaidul Fiqhiyah dalam bentuk apa? Pantun. Ya. Alhamdulillahil Al arfaqi. Ya kan? Ila akhirnya. Sebutkan sana itu pantun mengenai Qawaidul Fiqhiyah. Mahfum salah ya? Kemudian juga Naam Ibnu Malik yang pengarang Alfiyah itu juga betulnya pantun atau puisi. Karena biasanya orang lebih senang menghafal yang bersifat pantun atau puisi daripada tulisan biasa. Paham ya? Nah, kalau pantun puisi dikenal dengan, dengan nadm, nadmun. Tapi kalau tulisan biasa nasrun. Nasrun nanti akan kita sebutkan. Nasrun itu nun ra. Nasrun tulisan biasa. Naam. Fanat sahlun 'alal insan. Maka puisi atau pantun itu lebih mudah untuk manusia. Tajidul qari'a masalan engkau akan menjumpai seorang pembaca masalan sebagai contoh, yaqra'u mi'ata baitin au aktsar, dia membaca 100 na barakallahu fikum 100 pantun atau puisi au aktsar atau lebih wala yamallu, dia enggak bosan. Eh, dia enggak bosan, enggak jenuh. Lakin lau qara'a 20 satran lamalna, ya enggak? Tapi kalau dia membaca 20 lembar aja, 20 satar, 20 lembar tulisan biasa. Nah, atau 20 baris lah. 20 baris lama saya dia akan bosan. Paham ya? Tapi kalau bentuknya puisi atau pantun, Jangan bosan. Nah, wa aidan anatmu ashalu fil hifdzi. Nah, minan nasri. Demikian pula susunan pantun atau puisi itu lebih mudah untuk dihafal dibanding nasr. Ini nasr. Nasr itu masih tulisan biasa. Apa maksudnya ya? Naam. Qala As-Safarini rahimahullah taala, naam, al-Imam As-Safarini beliau punya kitab yang syarah oleh Ibnu Saimin juga, kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Al-Aqidah As-Safariniyah. Bagus sekali masalah asma wa sifat. Qala al-Imam As-Safarini rahimahullah. Al-Imam As-Safarini mengatakan li'annahu yashulu lil-hifdzi kama yaruqu lis-sam'i wa yashfi man dhama. Nah, dikarenakan lebih mudah untuk dihafal sebagaimana nam barakallahu fikum lebih nam enak untuk didengar wa yashfi dan bisa menyembuhkan nam orang yang mengharapkannya. Dalam artian bagaimana? Dalam artian orang yang ingin mendengar pun enak dengarnya. Paham ya? Abda'u bilhamdi musallian ala misalkan. Muhammadin khairun nabiyin ursila. Wa di minaksamil hadithi iddah. Wa kun wahidin atau haddah. Jadi, baca pantun pun ada lantunannya gitu. Enggak sembarangan ya. Nah, paham ya? Jadi lantunannya itu dalam artian kalau misalkan diakhiri dengan domah, domah. Jangan jangan disukun. Kalau akhirnya enggak sukun, jangan sukun. Paham ya? Seperti contohnya pantun atau puisi ha'iyah itu karangan Imam Abu Bakar bin Abi Dawud misalkan. Nah, barakallahu fikum, tamassak bihablillahi wa tab'il huda. Wala taqu bid'iyyan la'alaka tuflihu. Kasih dhammah, jangan laalaka tuflih. Paham ya? Itu walaupun antum sukun dalam artian wakaf enggak masalah, cuman kan enggak tepat itu. Jadi kalau pantun seperti itu, nunnya ya di akhir nun, ya kan? Nah, barakallahu fikum misalkan nuniyah yang dikarang oleh siapa? Al-Imam Abu Abdullah apa? Muhammad bin Abu Bakar yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih beliau mengatakan misalkan masalah ilmu al ilmu ma'rifatul huda bidalilihi madzaka wa taqlidu yastamiyani nah kasrah-kasrah apa itu ya itu termasuk apa lantunan yang terkadang kalau orang melantunkan pantun atau puisi itu kalau enggak dibaca seperti itu kadang kurang kurang enak didengar paham ya nah barakallahu fikum dan ada lantunan tersendiri wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu A'maluhum madudatun la tuqbalu. Nah, itu termasuk lantunan-lantunan dalam melantunkan pantun. Coba kalau antum enggak lantunkan coba, baca biasa aja. Kan orang tepat rasanya. Paham ya? Karena memang ada seperti itu. Dan ini kita dengar di sana ya, barakallahu fikum dalam artian di Demas waktu itu ketika belajar banyak dalam artian bacaannya seperti itu. Enggak dilakukan cuma dilantunkan agar intonasinya itu bagus itu loh. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini barakallahu fikum Wa aidan anadmu arsahu fi dhihn minan nasr. Dan juga pantun atau puisi itu lebih bisa meresap pada benak dibanding apa? nasr daripada tulisan biasa. arsah itu lebih bisa meresap itu loh. Meresap pada benak pikiran kita. Coba tuh hafal sekali saja orang tahu kan? Apa itu pengertian jamak muannats salim dan hukumnya? Hafal satu pengertian plus hukumnya ada di situ ya kan mazum wa kullu ma bi alifin wa ta'in qad ya kan Naam, yuksaru fil jarri wa fil nasbi. Nah. Ewa. Wa ma bi alifin wa ta'in qad jumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Jadi Nah barakallahu fikum dengan hafalan pantun atau puisi tersebut biasanya lebih bisa melekat di benak manusia dibanding tulisan biasa. Kalau tulisan biasa harus betul benar-benar direnungi fokus itu biasanya. Paham ya? Nah, karena beda dengan pantun. Walihada unya katsirun min ulama rahimahumullah bi nadmil ulum. Naam. Oleh karena ini, naam diperhatikan banyak dari kalangan ulama, naam dengan apa? Dengan menyusun pantun mengenai ilmu-ilmu. Paham ya? Banyak sekali ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih juga punya kitab mengenai ilmu. Nah, barakallahu fikum bagus sekali yaitu apa? Lamiyah. Al-lamiyah di akhir lam. Contohnya adalah yang bantahan beliau terhadap orang-orang yang mereka apa lebih mengedepankan naam rayu pemikiran daripada dalil. Nah, beliau mengatakan kubhan liman nabadal qur'ana wa ra'ahu wa idza stadalla na'am yaqulu qala al-akhtalu. Nah, dalamnya itu kan? Ya, jadi kubhan liman nabadal qur'ana wa ra'ahu. Alangkah jeleknya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Wa idza jika berdalilkan yaqulu qala al-akhtalu. Dia mengatakan qala akhtal seperti ini, akhtal mengatakan seperti ini, akhtal nama orang ya, penyair. Nasrani tapi. Paham ya? Nah, ini berkaitan masalah orang-orang yang mengatakan apa? Na'am ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, istawa mana istaula katanya. Istawa itu bukan bukan apa? Bukan meninggi dan berada di atas arsy, tapi maknanya kata mereka istaula menguasai. Paham ya? Nah, menguasai itu berkuasa. Itu keliru ya. Jadi banyak sekali kalau dari kalangan para ulama yang mereka mengarang masalah ilmu dengan bentuk apa? pantun atau puisi. Seperti tadi itu Lamiyah yang dikarang oleh siapa? Syekhul Islam Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahimatullah alaih. Nuniyah ya yang dikarang oleh siapa? Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Al-Ma'ruf bin Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimatullah alaih. Kemudian juga Al-Haiyah yang dikarang oleh siapa? Al Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih. Kemudian Enam akidah Astafariniyah juga masuk. Al-akidah Astafariniyah juga masuk situ barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Enam. jadi itulah termasuk fungsi daripada kita mempelajari ilmu bahasa Arab agar semakin mudah dalam nah menghafal perkara-perkara seperti ini. Bukan maknanya kita ini dikedepankan enggak. Jelas Al-Qur'an dan sunnah lebih didepankan. Cuman fungsi dan tujuan pelajari ilmu bahasa Arab diantaranya ketika menjumpai pantun atau puisi itu dia akan mudah menghafal. Nah, Qala al-mu'allif rahmatul alaih al-imam al-amriti rahmatul alaih syihabuddin falam ajid falam ajid mimma su'iltu buddha qaluhu falam ajid Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dan aku tidak menjumpai yakni yang yang maksud adalah annahu lamma su'ila nadma hadhil waraqat lam yajid manasan wa firaran min nadmiha. Maksudnya adalah apa? Kata beliau maksudnya adalah tatkala beliau diminta untuk mengarang sebuah nah atau untuk menyusun pantun dari kitab waraqat ini, beliau tidak memiliki jalan keluar lagi atau tempat lari. Dah. Mau tidak mau ngarang itu istilahnya itu. Nah, harus menulis. Tidak ada tempat lari lagi. Naam barakallahu fikum lari dari apa? Dari menulis atau menye, nah barakallahu fikum me, membikin pantun tersebut. Nah. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi enggak ada jalan lain kecuali harus apa? Harus menyusun dan mengarang pantun ini. Qala al-mu'allif rahmatullah alaihi al-Imam al-Amriti rahmatullah alaihi wa qad syara'tu fihi mustamida min rabbina tawfiqa lis-shawabi wa naf'a fid daraini bil kitabi. Jadi ini susunannya sama yang di atasnya itu ya. Falam ajid mimma su'iltu budda wa qad syarahtu fihi mustamidda min rabbina tawfiqa lis-shawabi wa naf'a fid daraini bil kitabi. Paham ya? Naam. Dan sungguh aku telah memulai Nah barakallahu fikum pantun atau puisi ini dalam keadaan menyandarkan taufik kepada Rabb kami liswab agar senantiasa diberikan kebenaran wa dan manfaat fidarain pada dua negeri yaitu dunia dan akhirat bil kitab dengan kitab atau tulisan tersebut paham ya na'am Allah syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih qalu syara'tu fihi ay fi nadmihi ngam maksudnya syara'tu fihi maknanya ay fi nadmihi aku telah mulai dalam menyusun pantunnya mustamiddan minallahi azza wa jalla as wa naf'a fid daraini bil kitab dalam keadaan menyandarkan naam atau bersandarkan dari Allah Subhanahu wa taala apa? kebenaran dan juga manfaat atau mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kebenaran dan manfaat fid darain di dua negeri bil kitab dengan kitab tersebut. maksudnya ya? Naam. Wa qaluhu lis-shawabi as muwafaqatu al-haq. As-shawabu muwafaqatul haqqi. Naam. as yang maksudnya benar sini adalah apa? muwafaqatul haqqi itu mencocoki kebenaran. Wal khata'u kekeliruan, mukhalafatul haqq menyelisih kebenaran. Ma'ruf ini ya. ya jadi yang namanya shawab itu yang mencocoki kebenaran, mencocoki al haqq itu tadi. Dan kekeliruan itu yang menyelisih daripada al haqq kebenaran. Summa inna summa in kana an amdin. Ya, summa in kana an amdin, fal mukhalif khati'. Jadi orang yang keliru itu kalau dengan sengaja dikenal dengan khati'. Ya, dan khati'. Wa ingkana atau kekeliruan itu dengan sengaja dikenal dengan khate. Wa ingkana an khairi amadin fal mukhalif mukhti'un. Paham ya? Namun jika kekeliruan tersebut tanpa disan, tanpa didasari dengan kesengajaan maka yang menyelisih dikenal dengan apa? Mukhti. Anta mukhti ya, akhi. Anta mukhti berarti kamu keliru tanpa sengaja itu loh. Tapi kalau dia na barakallahu fikum, kelirunya itu dengan sengaja anta khate. Dia tahu itu keliru, tahu tapi dia sengaja itu. Itu khatib berarti. Naam. Fil Qur'an Karim yaqulu Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an Al Karim Allah Ta'ala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Akhta yukhti'u mukhti'. Akhta'a yukhti'u naam mukhti' isim fa'ilnya. Paham ya? Jadi, wahai Rabb kami, jangan engkau mengazab kami, jangan engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami keliru tanpa disengaja. Paham ya? Jadi akhtana ini bukan dengan dengan sengaja Kelirunya tanpa apa? Sengaja karena kekeliruan tanpa didasari dengan kesengajaan apa tadi? Pelakunya muhte, Paham ya? Jadi akhtana berarti dari kata akhta'a kan? Akhta'a yukhti'u mukhti'an atau mukhti'un. Naam. Allah Ta'ala ya Allah Subhanahu taala Nah, barakallahu fikum mengenai ayat tersebut, qala Allah Ta'ala qad fa'altu. Sungguh aku telah melakukannya. Dalam artian melakukan untuk tidak mengadab orang yang lupa atau keliru. Nah, Wasmul fa'il min akhta'a mukhti'un wa huwa ma'fun anhu. Nah, kalau orang mukhti, isim fa'il dari kata akhta'a itu mukhti isim fa'ilnya. Nah, yaitu ma'fun anhu dia diampuni karena enggak sengaja. Paham ya? Wa amal khati' fa qala Allah Ta'ala ada bin khati' Allah Ta'ala berfirman wala ta'amun illa min ghislin la yakunhu al khati'un. Naam. Dan tidak ada makanan Nah, kecuali bagi penduduk neraka nih ya. Nah, kecuali min ghislin dari makanan-makanan yang justru tidak membuat mereka kenyang. Yang mengerikan, menjijikkan. Layakulhu yaquluhu khawtiun. Tidak ada yang makannya kecuali khawtiun orang-orang yang keliru tapi dengan sengaja. Yakni alladzina khalafu shawaba an amadin, yaitu orang-orang yang menyelisih kebenaran dengan sengaja. Wa qalu wa naf'a ini darain ya'ni dunia dunya wa akhirah. Ya, itu negeri dunia dan negeri akhirat. Karena nah barakallahu secara globalnya negeri dunia kemudian Nah, barakallahu fikum negeri barzakh itu jembatan antara dunia dan akhirat. Setelah barzakh tersebut barulah akhirat yang inti. Paham ya? Adapun eh, barzakh itu alam kubur itu adalah apa? Baru awal, permulaan apa? Tempat akhirat. Paham ya? Wa illa setelahnya lagi apa? Nam ada negeri yang kekal, yaitu di mana? Di akhirat. Paham ya? Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah dunia ada barzakh, alam kuburan hingga hari mereka akan dibangkitkan nanti. Nah. Wa qalu bil kitabi adh anhu arada bil kitab huna nadmah. Maksudnya secara dohirnya dengan ucapan kitabnya adalah pantun atau puisi yang beliau karang tersebut. Nah. La al bukan warokot. Nah. Karena warokot bukan karangan beliau. Beliau sekedar membuat pantun yang diambil dari kitab warokot punya Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Ya enggak? Abdul Ma'ali. Li'anan waraqatin la amla amala lahu biha. Naam. Dikarenakan apa? Dikarenakan waraqat, naam, beliau tidak ada amalan untuknya. Dalam artian tidak ada amalan yang bikin bukan dia itu, yang bikin bukan beliau. Wa inna ma amaluhu binatmi. Karena hanya saja amalan beliau di sini adalah membuat pantun. Membuat pantun. Nah, barakallahu fikum yang bersumber dari matan Al-Waraqat yang dikarang oleh siapa? Al-Imam